السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati, guru-guru yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali Allah dudukkan kita di majelisnya Allah agar kita atas hidayahnya untuk semakin dekat kepadanya cinta pada Rasulnya dan kita hidup dalam syariat ay sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bersama murabi kita Kiai Haji Khodamul Kudus. Kali ini kita membahas apa Bi? Tiga pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Tiga pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Sebelumnya kita dengarkan taujih Rabbani. Surah An-Nahl, ayat surah yang ke-16 ayat 112 ayat 112 Silakan simak, dengarkan baik-baik dan dibacakan kori kita sangat spesial hari ini. Ustaz tercinta Topikur Rahman. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Artinya dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Sadaqallahu al azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ikhwah fillah seluruh pemirsa ANTV terutama murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melakukan sholat suduh berjamaah di masjid yang mana Rasul mengatakan man sholat subha fi jama'atin nama maqoma laylan layla kullahu Barang siapa yang sholat berjamaah subuh laksana ibadah semalam suntuk. Waman sholat subha fi jamaatin kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia selalu dipelihara hidupnya oleh Allah. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Muram hadis yang ke-344 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Mu'ad usika ya Mu'ad la tad'anna dubura kulli salatin maktubatin antakula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik Rau Ahmad wa Abu Daud wa Nasai bisanadin qawiyin artinya dalam hadis ini Rasul berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal dan banyak lagi pesan dari kitab dan buku hadis-hadis yang lain Hei Mu'ad bin Jabal jangan kau sekali-kali berani meninggalkan setelah sholat lima waktu untuk berdoa dengan doa ini apa itu Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika bil barokah mari kita bersama baca bareng-bareng atau bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika Artinya ini ada tiga pesan. Ya Allah tolonglah aku, tetapkanlah aku, agar aku satu, selalu berjikir kepadamu. Dua, selalu bersyukur padamu. Dan yang nomor ketiga, selalu beribadah dengan baik padamu. Jadi ada tiga, jikir, syukur, ibadah dengan baik. Jikir syukur, ibadah. jikir syukur, ibadah dengan baik. Jikir, saudara-saudara sekalian sudah sering kita lakukan, dalilnya sudah cukup. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takpurun. Ya ayyuhalladzina amanudkurullaha dzikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surat bahkan dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 Allah mengatakan ala bijikrillahi tasmainul qulub. Ingat itu ingatnya bukan dari Khodamul Kudus dari Allah. Makanya harus betul-betul ingat hanya dengan jikir pada Allah akan tenang hati. Jadi oleh karenanya kalau istri kita sedang marah, jikirin insya Allah tenang hatinya. Kalau umpamanya ada orang yang sedang dalam keadaan punya masalah, jikirin sebab dengan jikir Nabi Yunus alaihissalam saudara-saudara sekalian dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dalam surat al-anbiya itu sampai keluar dari perut ikan yang pada kesempatan ini saya katakan bahwa ikan yang memakan Nabi Yunus itu sampai sekarang belum Allah matikan itu namanya ikan super raksasa yang nomor pertama. Bahkan banyak masalah yang tidak selesai dengan medis, yang tidak selesai dengan uang, tidak selesai dengan hukum. Zikir dan doa tampil ke depan bisa menyelesaikan masalah. Insya Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi bat ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak berzikir, tidak bertasbih, pasti ikan itu akan menjadi kuburannya sampai hari kiamat. Allahu. Yang nomor kedua adalah syukur. Syukur ini ada tiga. Pertama syukur dengan bibir, kedua syukur dengan hati, dan ketiga syukur eh, syukur dengan amal. Syukur dengan bibir, ucapkan minimal alhamdulillah Bahkan dalam hadis di mana-mana orang minum ataupun makan kemudian mengucapkan alhamdulillah Allah senang. Allah senang. Iya. Senangnya Allah buk berbeda dengan senangnya mertua. Senangnya Allah berbeda dengan senangnya seorang guru. Ridho Allah piridol walidain. Ridho Allah waridwanu minallahi akbar. Keriduan Allah adalah yang paling tinggi. Yang nomor kedua syukur dengan hati. Ini juga susah. Meyakini seyakin-yakinnya nikmat sekecil apapun datang dari Allah. Yang nomor ketiga, syukur dengan amal. Ini juga susah. Ah. Sorpul abdi jami'a ma'an amallah ila ma ajli. Maka surat An-Nahl ayat 112 tadi mengatakan, dengan manusia tidak bersyukur, negara yang aman akan menjadi kacau, negara yang subur rakyatnya akan menjadi kelaparan. Gara-gara satu, tidak mensyukuri nikmat atau mengkupuri nikmat. Hmm. Hadirin sekalian yang saya hormat, yang saya hormati, kepada siapa kita bersyukur? Menurut petunjuk Al-Quran hanya kepada tiga. Kudadis. Pertama, Anis Kurli wali wadil. Bersyukur kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Yang nomor ketiga adalah man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, tidak akan pernah mampu berterima kasih kepada Allah. Makanya saya terima kasih pada Ustadz dipanggil bisa berceramah di ini dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya, kehormatan bagi kita semua. Mudah-mudahan walaupun dakwahnya hanya beberapa detik, beberapa menit, tetapi kita bisa melanglang buana. Ini yang disebut hadis sekarang. Kata Rasul, kalau zaman modern kau manfaatkan sebab zaman modern manfaat dan juga madarat. Hadirin sekalian yang saya hormati. Yang nomor ketiga, wasyuk wa husni ibadat. Tika, kita harus ibadah dengan baik. Ingat hadirin, ketika orang-orang berkumpul nih, satu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali karomah eh, radhiyallahu anhum. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, ibadah menurutmu yang paling baik apa? Apa kata Abu Bakar? Sodakoh, karena memang hobinya. Umar perang karena memang hobinya Usman apa Bercikir dan baca Quran kata Ali kamu apa menurut pendapat saya ibadah yang paling baik ibadah yang diterima Allah Bagaimana ibadah kita ingin diterima? Hanya ada tiga syarat. Iman, ilmu, ikhlas dasari ibadah kita dengan iman kenapa kau sholat subuh berjamaah disuruh Allah kenapa kau impakan sodakoh untuk kepentingan yatim untuk kepentingan masjid disuruh Allah lihat surat Al-Baqarah ayat 261 masalul ladina yunfikuna am walahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'asana bila satu berbanding 700 nggak masuk akal kalau kita usaha beli mobil harga 100 juta dijual menjadi laku 7 miliar nggak mungkin masuk masuk akal tapi bagi Allah masuk akal satu dibanding 700 dibayar 700 Allahu Akbar dalam surat Al-An'am ayat 160 manja'abil bil hasanati palahu asru amsalia satu berbanding dibalas berapa? 10 kita beli mobil 100 100 juta laku 1 miliar nggak masuk akal Kat, tapi kata Allah masuk akal kenapa? yang balasnya bukan Arifin bukan Hodamul Kudus bukan Taufik Roman Allah yang nomor kedua harus dengan ilmu surat Az-Zumar hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ini istifham bermakna isbat tidak mungkin sama orang yang beribadah pakai ilmu dengan orang yang beribadah tidak pakai ilmu. Hmm. Tidak mungkin sama. Bagaimana orang sholat pakai ilmu? Contoh, kalau orang sholat pakai ilmu, takbiratul ihramnya juga enak. Allahu Akbar. Kalau tidak pakai ilmu, Allahu Akbar. Allah, bukan Allah. Allahu Akbar. Kalau orang ibadahnya pakai ilmu, Bismillahirrahmanirrahim selalu tibakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan yang terakhir hadirin ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin apa itu Allah menyuruh kepada kita ibadah satu paket dengan ikhlasnya insya Allah dengan syarat tiga ini iman ilmu dan ikhlas insya Allah Allah akan terima ibadah kita kembali kepada masalah pokok Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjikir, bersyukur dan beribadah dengan benar. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, semoga keberkahan dan juga hidayah selalu mengiringi kita bersama. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukur dzikrika wa husni ibadatik doa pesan Rasulullah pada Muaz bin Jabal berarti pesan untuk kita semua ya Rob tolonglah hamba selalu zikir kepadamu amin ini tentu doa hamba yang selalu berzikir dan tanda Allah mencintai hambanya hamba itu hubbu zikriki senang zikir kepadanya dan puncak cinta Allah kepada hambanya dari seorang hamba yang terus bermujahadah dalam zikir setelah sholat dia berzikir selesai sholat sunnah dia berzikir bahkan di tengah malam digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 17 wal mustaghfirina bil ashar Az-Zariyat ayat 16 wabil asari hum yastaghfirun di waktu sahur mereka banyak minta ampun pada Allah padahal mereka hamba yang senang sholat malam padahal mereka hamba Allah yang taat yang baik tapi selalu berzikir. Nah, hamba yang bermujahadah ini hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Puncak kecintaan Allah kepadanya, Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga, bukan dia lagi. Tapi tidak serta-merta Allah menjaga dia karena memang dia menjaga hubungan kepada Allah. Ihfazillah yahfazkallah. Fadkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Al-Baqarah 152. Artinya, selama kalian berzikir kepada Allah, selama itulah Allah berzikir pada kalian. Allah. Kalian sebut nama Allah, Allah sebut nama kalian. Kalian banggakan Allah, Allah banggakan kalian. Tanya berjawab, dayung bersambut. Bahagia menyebut nama Allah. Lebih bahagia lagi, nama kita disebut oleh Allah. Allah. Kalau sudah berzikir, tumbuh semangat syukur. Makanya syukur yang kedua. Mm -mm. Orang yang selalu ingat nikmat Allah, itu syukurnya luar biasa. Makanya ditambah lagi. Dia syukuri satu, tambah dua. Syukuri dua, tambah tiga. Dan seterusnya. Jangan terjemahkan pada makna yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau syukurnya benar, pasti dia akan melakukan ibadah terbaik. Itulah syukur yang sebenarnya. Dia akan senang sholat malam. Dia akan senang berjamaah di masjid. Dia akan senang sholat duha. Dia mencari rezeki yang halal. Dia sayangi keluarganya. Dia berakhlak mulia, rendah hati pada saudaranya. Dan ia sungguh-sungguh lezat dalam istiqomah. Itulah hakikat dari syukur sebenarnya. Ibadah terbaik kepadanya. Sayang terbatas waktu jazakumullah amal jariah ayah bunda semua Arifin sudah terima banyak sekali dan sudah 1200 meter jalan menuju pesantren terbuka lebar 30 meter luar biasa silakan datang desa Cibadung itulah yang akan dibangun nanti masjid Azikra dan pesantren Jabal Sindur Azikra silakan hubungi Ahli Awaludin 0856 90010 0856 90 ribu 10 jazakumullah ayah Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Taufiqur Rahman Kafaratul majlis Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh